Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله eh, saya mohon maaf karena beberapa menit saya uh, sudah lewat waktu kita dan semoga insya Allah waktu ini dan kesempatan ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مجلس majlis kita, pahalanya dan niat إن شاء الله pada apa sekarang. شاء الله akan disampaikan kepada Imam Hasan Mujtaba alaihi salatu wassalam. Dan kita niat beliau uh, Imam Hasan Mujtaba yang bergelar di bahasa Arab seorang Sahih Sahih maksudnya Eh, senantiasa memberi memberi apa uang kepada orang miskin memperhatikan orang-orang miskin di apa zaman itu. Itu eh, itulah gelar yang kita apa eh, memper, eh, memperkenalkan Imam Hasan Mustafa dengan niat dengan gelar tersebut dengan sifat tersebut seorang syahid itu karena itu pada waktu yang eh, waktu kelahiran hari kelahiran Imam Hasan Mustafa atau kesahidan Imam Hasan Mustafa di Iran eh, banyak tempat apa eh, meng apa mem, apa menyebarluaskan rizki makanan kepada orang-orang lain atau sebahagian uh, apa tukang roti uh, uh, apa memberi uh, rotinya secara gratis kepada orang-orang apa bukan orang-orang miskin khusus tapi untuk uh, rakyat uh, sebahagian tukang roti apa uh, memberi kepada umum kepada semua manusia rutinnya secara gratis. Itulah uh, sifat uh, Imam Hasan Mustafa. Semoga sifat itu masuk di kehidupan kita. Insya Allah. Eh, kita niat Imam Hasan Mustafa dan semoga syafaat beliau akan disampaikan kepada kita pada hari kiamat. Dan saya sebelumnya membaca ayat-ayat itu. Surat Al-Laili.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 kedua-duanya ada riwayat itu yang sudah diceritakan apa surat Al-Laili pada waktu yang Abu Dahdah apa uh, membeli pohon kurma tersebut dari seorang kikir yang tidak memberi kepada ke, uh, tidak memberi apa kurmanya pembunuhannya kepada ah, apa hasilnya mm, apa pohon itu kepada orang yatim, orang miskin itu Abu Dahta membelinya pohon tersebut dari orang kikir tersebut, orang pelit tersebut. Kemudian memberi sedekah kepada Rasulullah dan Rasulullah secara gratis memberinya kepada keluarga yang miskin. Itulah kisahnya yang sudah apa kisah itu sudah apa tertulis di sebagian riwayat kita. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna alaina lal huda." Sesungguhnya atas kami hanya memberi petunjuk. Kata la maksudnya tekanan. Maknanya tekanan. Lal huda maksudnya petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya masalah hidayah, masalah petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk kepada makhluknya, kepada manusia. Itulah kewajiban Tuhan. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya apa? Bagi kami, kepunyaan kami, akhirat dan dunia. Berarti apa milik kami adalah akhirat dan dunia. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mau Eh, apa eh, membaca ayat-ayat ini. Selanjutnya cerita dan kisah tersebut tentang Abu Dahda eh, hasilnya ter, apa kisah tersebut adalah di dua ayat. Fasanu yassiruhu lil yusra atau lil usra. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi manusia yang baik apa eh, akibat baik atau kebaikan dan lil usra untuk orang kikir tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hidayah dan petunjuk tentang masalah itu salah satu kewajiban ilahi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala kemaslahatannya dan takdirnya begini sebahagian manusia layak untuk apa diberi petunjuk ilahi tentang masalah itu, tentang masalah sedekah itu. Misalnya, itulah salah satu contohnya masalah sedekah, masalah infak. Dan selanjutnya kalau sebahagian orang melawan amar Tuhan dan <clears throat> mengingkari uh, firman dan uh, katanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan uh, semua uh, ibadah mereka, semua apa sedekah mereka. Allah tidak membutuhkan. Allah apa satu wujud yang maha kaya. Tidak membutuhkan apa kegiatan-kegiatan makhluknya, semua aktivitas kita. Semuanya berguna, bermanfaat bagi diri kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lana lal Semua apa-apa yang di akhirat, semua apa-apa yang ada di dunia, semuanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan, tidak memerlukan satu ibadah. Misal saya kalau kita salat, kalau kita puasa, apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan salat kita, ibadah kita, zikir kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala seperti matahari yang kalau seorang mau melawan matahari, apakah matahari itu sedih atau senang. Tidak. Matahari itu dan cahayanya bermanfaat bagi kita. Dan kalau kita misalnya mau bangun satu rumah di depan matahari, di hadapan matahari, cahayanya bermanfaat bagi kita. Kalau melawan, kita melawan matahari. Apakah kita memang tidak kita semua akan gagal di hadapan apa matahari. Karena manfaatnya untuk diri kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala apa memberi tausiah kepada kita tentang sedekah, tentang satu ibadah, tentang satu masalah di kehidupan kita. Manfaatnya bagi diri kita. Bukan kepada Allah subhanahu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala bukan manfaatnya hasilnya akibatnya sangat berguna untuk diri kita untuk keluarga kita untuk apa zuriat-zuriat kita anak-anak kita itulah hasilnya wa inna lana lal akhirata wal ula seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzartukum fa'anzartukum naran taladza." Sebelumnya saya uh, harus eh, menjelaskan uh, kata hidayah di sini uh, di ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna alaina lal huda." Hidayat apa? Hidayat maksudnya jelas kita mempunyai dua hidayah, dua petunjuk. Yang pertama, hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kepada semua makhluknya yang berakal. Yang bisa memilih, boleh memilih hidayat itu. Dan boleh memilih apa, atau me, uh, melawan hidayah itu, mengingkari hidayah itu. Itulah sesuai akal manusia. Dan uh, hidayah itu khusus uh, manusia dan jin yang berakal. Tetapi hidayah takwini itu berbeza. Hidayah takwini itu maksudnya naluri. Naluri khusus hewan itu. Seperti hewan itu dan sebahagian eh, manusia yang eh, kehidupan mereka makanan apa minuman tidur berarti eh, kehidupan <laughs> mereka seperti hewan seperti berarti tidak ada petunjuk ilahi dalam kehidupan mereka karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ulaika kal an'am balhum adall karena melawan hidayah ilahi Itulah hidayah takwini itu. Dan maksudnya ayat eh, apa 12 surat Al-Laili bukan maksudnya naluri, bukan maksud maksudnya hidayah takwini. hidayah itu adalah hidayah tashri'i itu. Dan hidayah itu, tashri'i itu eh, dengan caranya bagaimana dengan apa eh, mungkin maksudnya dengan hidayah akli Berarti secara akal karena kita melihat banyak tanda-tanda Tuhan di alam nyata kemudian eh, kita mendapatkan petunjuk dari tanda-tanda tersebut. Misalnya kita lihat langit dan bumi dan apa-apa yang ada di eh, badan kita, kemudian kita diberi petunjuk dari tanda-tanda tersebut. Itulah secara akal. Atau secara fitrah, itu fitrah manusia yang fitrah manusia berada di hati semua manusia, setiap manusia. Itulah hidayat fitri itu namanya. Atau hidayat tashri'i itu, tashri'i itu dengan uh, apa ke wujud sebagian an, uh, apa semua anbiya. Berarti anbiya itu para nabi itu sudah datang untuk menyampaikan wahyu dari sumber ilahi kepada manusia, kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayat tashri itu maksudnya kita hidayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna alaina lal huda. Hidayat itu salah satu kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberinya kepada sebahagian manusia, bukan semua manusia. Karena semua manusia sudah mendapatkan hidayah itu. Tetapi eh, siapa yang memang siapa yang menerima orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang amal iman dan amal soleh. Mereka menerima hidayah itu dan petunjuk itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Kata inzar ada dua kata di sini. Kata inzar, yang kedua ada talazza itu. Inzar maksudnya apa? Maksudnya peringatan. Di sebagian terjemahan sudah diterjemahkan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada mereka. Atau uh, Ah, terjemahan yang lebih baik maksudnya menakutkan. Menakutkan apa? Eh, siapa menakutkan hambanya. Tentang khilaf, tentang sebagian maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala menakutkan. Kata takwa itu kita harus takwa. Ittaqullah. Ittaqullah maksudnya apa? Sebagian apa oh, mufassir dan sebahagian penerjemahan Al-Quran sudah menerjemahkan. Itulah maksudnya kita harus takut. Takut dari apa? Dari maksiat ilahi. Dari dosa. Dari sebahagian khilaf yang mungkin ada di kehidupan kita. Berarti banyak uh, masalah di sekitar kita. Kita harus mengontrol amal kita supaya tidak masuk maksiat di amal-amal kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzartukum aku menakutkan kalian dari apa? Dari naran talazza. Dari apa? neraka yang bernyala-nyala. Kata talazza itu uh, aslinya kata aslinya adalah lava kata lava. Dan maksudnya apa? Nyala api. Nyala api. Tanpa asap. Itu, itulah maksudnya di sebagian tafsir. La yaslaha. Maksudnya neraka jahannam. La yaslaha illa al-asqa. Tidak akan memasukinya dalam neraka itu melainkan kecuali uh, apa orang-orang celaka. Kata asqa itu orang celaka. Maksudnya asqa itu siapa di kisah itu orang pelit itu, orang kikir itu. Itulah maksudnya. Orang bakhil itu yang tidak memberi ah, hartanya kepada orang miskin. Tidak memperhatikan orang miskin maksudnya di kisah tersebut. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Orang asqa itu celaka itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya alladhi yaitu kadzdzaba wa tawalla. Seorang yang telah mendustakan dan telah berpaling tawalla. Orang itu mendengar nasihat dan tausiah Rasulullah. Tetapi tidak menerima nasihat Rasulullah. Berpaling. Berarti itulah tafsirnya kata asqa itu. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasayujannabuhal atqa. Dan akan terhindar dan jauh terjauh dari padanya orang-orang yang takwa bertakwa. Dari apa? Dari neraka jahanam. Wasayujannabuha. Kata ha itu apa? Kata ganti itu marjaknya dan apa akan kembali ke neraka neraka yang sudah eh, zikir di ayat sebelumnya la yaslaha fa'anzartukum nauran kata naran itu la yaslaha kata ganti di sini dan kata ganti di nabuha kedua-duanya akan kembali ke apa naran talazza berarti sebahagian orang masuk di neraka itu sebahagian orang jauh dari neraka tersebut yang jauh siapa orang yang bertakwa yang masuk siapa orang yang apa asqa itu celaka itu Itulah terjemahan ayat tersebut. Dan atqa itu sudah ditafsirkan di ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkannya dengan siapa? Alladhi yu'ti. Siapa yang orang takwa? Alladhi siapapun yang memberi hartanya kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada orang-orang yang apa membutuhkan bantuan dari kita. Kata yatazakka berarti dalilnya atau hasilnya. Orang itu yang memberi hartanya kepada orang miskin, hasilnya apa? Yatazakka. Atau dalilnya, kenapa memberinya kepada orang miskin? Karena mau membersihkan dirinya. Atau mau membersihkan hartanya. kedua dunia benar. Hartanya juga sebagai mukaddamah. Sebagai apa? Mukaddamah Ya, untuk kebersihan jiwa manusia. Berarti seorang yang apa memberi sedekah, lahirnya orang itu mau membersihkan hartanya. Tetapi e, sebenarnya orang itu membersihkan jiwanya dari kesombongan, dari sifat buruk, dari sifat apa e, kepelitan, kekikiran. Orang itu jauh dari sifat itu, sifat apa bakhil itu. Orang itu jauh. Karena itu apa eh, satu apa eh, si, eh, masalah sedekah itu membesarkan eh, pribadi orang ter, orang tersebut yang memberinya sedekah kepada orang miskin. Berarti kebesaran dan eh, eh kemajuan rohani untuk manusia tersebut yang memberinya sedekah. Itulah uh, terjemahan. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى dan bukan karena suatu pemberian di sisinya dari seseorang yang akan dibalasnya. Itulah terjemahan. Berarti kalau orang itu yang memberi sedekah kepada orang miskin, Allah Subhanahu wa taala apa menjadikannya terjemahan itu dan tafsirnya untuk takwa kata takwa atqa itu siapa orang yang memberinya sedekah kepada orang miskin untuk membersihkan jiwanya bukan untuk balasan untuk nikmat yang sudah diberi kepada seorang yang lain. Misalnya seorang yang memberi nikmat, memberi bantuan kepada orang itu, orang itu juga balasannya begini, memberi sedekah kepada kita misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala apa menjelaskan bukan masalah itu di sedekah tersebut. Sedekah itu sedekah yang murni, sedekah yang ikhlas, penuh ikhlas. Tanpa apa eh, masalah sebelumnya, tanpa masalah itu. Karena itu sedekah itu berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء dalilnya sedekah itu adalah di sini untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata ibtigha itu maksudnya apa? mencari. Apa? untuk mendapatkan, untuk meminta. Meminta apa? Meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Melainkan karena apa mengharapkan keridhaan Tuhannya yang apa maha tinggi. Kata ibtigha itu maksudnya orang itu ta'atqa itu mau mencari dengan sedekah itu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mau mendapatkan ridha Allah subhanahu Berarti niatnya ikhlas, penuh ikhlas. Bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala di niat orang tersebut. kata wajhi itu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata wajh di ayat tersebut illa ibtigha'a wajhi rabbi bukan illa ibtigha'a rabbihil ala kata wajh itu kenapa wajh itu dipakai di ayat ini karena wajh itu di sebagian terjemahan sudah terjemahkan dengan zat itu maksudnya zat ilah zat Tuhan zat Allah subhanahu wa ta'ala itulah niat orang tersebut yang memberi sedekah kepada orang miskin. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata wajah? Bukan kata zat. Karena wajah itu maksudnya perhatian Tuhan. Kalau kita dipanggil seorang, misalnya teman kita, kawan kita, kita melihat dulu Itulah katanya wajh itu. Berarti kita memperhatikan orang itu dengan wajah dulu. Kemudian menjawab, oh ah, apa itu, ada apa misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita memberi sedekah, maksudnya kita dan niat kita apa? Wajah Tuhan. Berarti kita mau menarik perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita dengan sedekah tersebut. Itulah mungkin maksudnya. Dan wala saufa yardo. Dan niscaya ia akan bersuka cita. Dan akan rito. Wala saufa yardo. Akan rito. Dari apa? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan maksudnya apa. Sebahagian mufassir um, mengatakan Itulah kata gantinya dalam wala saufa yarda kata kerja itu maksudnya siapa? Siapa yang akan ridho? Sebahagian mufasir sudah mengatakan maksudnya Tuhan. Tuhan dari sedekah itu akan ridho. Dan kebanyakan mufassir sudah menjelaskan maksudnya orang tersebut. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi balasan di dunia dan akhirat kepada orang tersebut. Orang baik itu karena sedekahnya dan uh, apa balasannya akan meritoi hambanya. Berarti hamba itu dan makhluk itu manusia itu yang memberi sedekah akan rito tentang perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin maksudnya apa dunia, mungkin akhirat, mungkin syafaat, mungkin surga, semuanya mungkin kemungkinan. Itulah terjemahannya dan penjelasannya. Ada beberapa masalah di ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat La yaslaha illa al-asqa. Ayat 15. Kemudian, وَسَيُجَنَّبُهَا Ayat 17. Dua ayat itu mempunyai dua kata. Yang pertama asqa, yang kedua atqa. Di bahasa Arab, kata asqa adalah af'al tafdil. Katanya af'al tafdil itu. Atqa juga begitu. Af'al tafdil maksudnya apa? E, kata af'al maksudnya bentuknya. Bentuknya dengan kata af'al. Misalnya asko. misalnya ajwad itu, misalnya aswad itu. Misalnya, saya contoh. orang itu apa? Mm, eh, kita kita mengatakan kepada seorang misalnya sahabat kita, orang itu akbar. Akbar maksudnya apa? Itulah salah, salah satu sifatnya taftil. Orang itu lebih besar dibandingkan dengan seorang biasa. Orang itu lebih besar. Orang itu a'mar. A'mar itu umurnya lebih tua, lebih panjang misalnya. Berarti ada kelebihan di apa salah satu sifat Eh, kepada orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata asqa dan atqa di kisah tersebut. Maksudnya siapa? Maksudnya orang kikir. Maksudnya orang yang memberi sedekah. Bukan maksudnya orang itu apa yang kikir itu lebih celaka dibandingkan orang-orang yang selain orang itu. Bukan. Atqa itu siapa? Atqa itu orang itu yang lebih takwa. Lebih baik. Takwanya lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Bukan maksudnya. Kenapa? Karena kebanyakan mufassir apa menjelaskan kata ashqa itu dan kata atqa itu berarti apa sangat-sangat apa celaka orang itu sangat celaka atau orang yang bertakwa itu, atqa itu apa? Orang yang sangat bertakwa, orang yang memberi sedekah dari hartanya, harta dirinya kepada orang miskin. Itulah maksudnya ayat tersebut. Berarti kata asqa siapa? Asqa itu kalau begitu dengan tafsir ini kita menerima tafsir ini yang kebanyakan mufassir menafsirkan ashqa dan dengan terjemahan itu, kita mendapatkan satu apa hasilnya begini, satu masalah. Seorang kafir, seorang yang mengingkari hak, seorang yang melawan hak, seorang yang melawan Tuhan dan para nabi dan para maksum orang itu itu hmm. seorang celaka, seorang asqa di alam nyata. Itulah hasilnya. Berarti hasil niat kepada umum. Umum yang mempunyai sifat itu. Bukan khusus orang tersebut saja. Bukan. Atqa itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan atqa itu siapa? atqa itu adalah allazi yu'ti lahu yatazakka. Berarti ada sifat itu kepada seorang atqa. Orang atqa itu adalah seorang yang dari hartanya memberi sedekah kepada orang miskin. Orang yang apa memerlukan bantuan kita, perhatian kita. Itulah atqa. Berarti sifat umum. Siapapun yang memasukkan sifat itu dengan dua syarat. Syarat pertama adalah untuk kebersihan jiwa. Syarat kedua untuk dengan ikhlas illa ibtigha'a wajhi rabbihil ala. Dengan dua syarat itu memberi sedekah kepada orang miskin, orang itu adalah atqa yang jauh dari neraka jahanam wa sayujannabuhal atqa yang persoalan ada persoalan di ayat ini kita apa mengetahui sebahagian orang mukmin, orang Islam, orang Syiah juga masuk di neraka Jahannam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman Orang itu yang asqa khusus asqa itu masuk di neraka jahanam. La yaslaha illa al asqa. Tidak masuk di neraka jahanam kecuali orang asqa itu. Oh, kita mengetahui sebahagian orang mukmin, sebahagian orang muslim juga masuk di neraka jahanam karena maksiat mereka banyak lewat dari balasan misalnya yang uh, boleh Allah Subhanahu wa taala mensyafaati mereka. Boleh. Lewat dari batasan itu. Mereka masuk di neraka jahanam di sebagian riwayat kata misalnya dari Imam Sadiq alaihi salatu wasallam, mereka masuk di neraka jahanam kemudian setelah waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala mereka keluar dari neraka jahanam kemudian masuk di surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman la yaslaha illa al-asqa? Maksudnya Tuhan di ayat ini katanya khulud. Khulud maksudnya mereka kekal. Kekal senantiasa, selalu, setiap waktu, setiap saat sepanjang umur mereka apa senantiasa berada di neraka jahanam. Bukan maksudnya Tuhan orang-orang Muslim yang apa nanti keluar dari neraka jahanam. Bukan. Berarti la yaslaha illa al-asqa. Maksudnya asqa itu mereka yang masuk di neraka jahanam yang kekal. Yang senantiasa berada di api api neraka. Itulah apa e, jawabannya persoalan tersebut. Dan ada masalah lain yang saya melihat dulu. <clears throat> ada di Salah satu poin di ayat itu, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَى Ayatnya berapa? Ayat 19 surat Al-Laili. li ahadin indahu min ni'matin تُجِزَى Kalau kita diberi khidmah, misalnya diberi nikmat, diberi bantuan. Misalnya kita membutuhkan bantuan seorang membantu kita, seorang memberi uang kepada kita, seberi apa memberi sedekah kepada kita. Kita mau memberi balasan. Balasannya bagaimana? Kita misalnya waktu yang kita jadi seorang kaya, kita memberi sedekah kepada orang itu atau memberi hadiah kepada orang itu. Hadiah itu apakah tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berharga. Pasti berharga, pasti berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat itu, dengan apa iman dan amal soleh sebelumnya. Berarti sebagai ya, apa mukaddamah sebagai pendahuluan sebelumnya adalah masalah iman, masalah kebersihan batin orang itu harus iman dulu. Kemudian memberi sedekah, Kemudian memperhatikan kepada orang lain. Karena itu berharga. Karena itu berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa iman tidak berharga. Semua infak kita tidak berharga. Kecuali apa pahalanya dunia bisa saja. Bukan ukhrawi. Bukan apa surgawi. Bukan. Di dunia mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada kita karena tanpa iman di dunia saja. Tetapi di akhirat tanpa balasan. Itulah hasilnya di riwayat hmm. buat kita. Kalau seorang yang diberi nikmat, yang diberi misalnya hadiah, memberinya sedekah kepada orang yang lain. Apakah tidak berpahala? Berpahala. Tetapi derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan seorang yang apa secara tidak sadar secara, secara apa sekaligus memberi sedekah kepada orang miskin itu berbeza dengan orang tersebut derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang tersebut itulah masalah yang eh, salah satu contohnya kita mendapatkan kisah itu di apa kehidupan ahlul bait. Kita membaca ayat itu yang berada di surat uh, apa ad-dahri al-insan kita membacanya apa wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أهل البيت sudah memberi makanannya kepada apa miskin, yatim dan asir tawaran itu. Tetapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Berarti mereka niat mereka ikhlas liwajhillah karena mau menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah apa terus dan nuridu jazaan wala syukura. Berarti mereka tidak membutuhkan syukur. Kata terima kasih dari orang-orang itu. Tanpa itu, tanpa balasan mereka memberi sedekah. Apakah mereka mau menarik, mau memperhatikan apa eh, kasih sayang orang-orang lain, terima kata terima kasih orang-orang lain, kata syukur orang-orang lain tidak. Tidak dibutuhkan apa mereka masalah itu. La nuridu katanya Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Sedekah yang murni. Sedekah yang penuh ikhlas. Sedekah yang sekaligus. Sedekah yang dengan tulus hati. Dengan apa? Niat ikhlas. Niat ilahi. Itulah sedekah yang asli. Sedekah yang benar. Ada beberapa poin yang lain. Saya satu uh, menit, dua menit saya menjelaskan. Salah satu sunnat ilahi. Kita sudah menjelaskan kata sunnat itu maksudnya karena ada sebahagian ayat Al-Quran yang menjelaskan sunnat Allah. Kata sunnat Allah maksudnya apa? Sunnat ilahi maksudnya apa? Maksudnya adat ilahi, kebiasaan ilahi di alam nyata, di dunia ini. Misalnya saya beri contoh, Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada makhluknya. Itulah salah satu sunnat ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya salah satu contohnya adalah gempa bumi. Gempa bumi salah satu sunnat ilahi. Banjir adalah sunnat ilahi. Misalnya. Salah satu sunnat ilahi adalah masalah misalnya syafaat itu. Itulah sunnat ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala mensyafaati. Mensyafaati siapa? Mensyafaati apa? Hambanya. Makhluknya. Mungkin syafaat itu apa membutuhkan tawassul kita. Tawassul kemudian mendapatkan syafaat ilahi. Syafaat itu bukan masalah ukhrawi saja, bukan. Mungkin syafaat itu hasilnya di dunia. Misalnya kita apa eh, tawassul kepada ahlul bait untuk kesembuhan satu orang sakit misalnya. Itulah apa syafaat itu maksudnya ahlul bait tawassul dan meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan siapa kesembuhan satu makhluk Itulah karena katanya syafaat juga. Bukan syafaat untuk apa Allah mengampuni dosa kita, naksiat kita. Bukan makhluk maksudnya itu. Maksudnya syafaat itu khusus akhirat. Itulah salah satu sunnat ilahi. Sunnat ilahi salah satunya misalnya apa di sini salah satu sunat itu adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menguji semua makhluknya. Itulah salah satu Sunnat ilahi. Tidak ada siapapun di antara makhluk Tuhan yang apa tidak diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Berarti semua makhluknya, semua manusia sudah diuji Allah Subhanahu wa taala walaupun satu kali walaupun dua kali khususnya sebahagian nabi ujian mereka lebih keras dibandingkan dengan orang biasa seperti Nabi Ibrahim nabi kita nabi kita dan Nabi Ibrahim sangat-sangat keras sangat apa susah uh, ujian Allah Subhanahu wa taala di kehidupan mereka salah satu sunnat ilahi masalah petunjuk kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya yang memberi petunjuk kepada para manusia. Tetapi sebahagian manusia menerima petunjuk ilahi. Sebahagian mereka qalilun, qalilan. Berarti sangat kurang jumlah mereka yang menerima petunjuk ilahi. Itulah salah satu sunat ilahi. Salah satu sunat ilahi adalah utusan ilahi. Para nabi, para maksum, para imam. Itulah apa sunat ilahi. Tanpa imam, tanpa nabi, apakah Allah subhanahu wa ta'ala apa mengazabkan satu kaum? Tidak. Sama sekali. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus apa? Satu nabi untuk satu kaum. Kemudian kalau tidak diterima mereka tausiah nabi itu tausiah maksum itu pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada mereka di dunia. Apakah tanpa apa peringatan itu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang itu dalam neraka atau surga tanpa itu tidak. Tanpa itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman لكل أمة Rasul, setiap umat mempunyai rasul. Setiap umat mempunyai rasul khusus. Tanpa rasul tidak. Itulah sunnat ilahi. Salah satu poin yang kecil tetapi sangat berharga, sangat penting di ayat itu yang apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yu'ti lahu yatazakka." Kita mempunyai dua zakat, dua sedekah. Yang pertama sedekah hmm. wajib, yang kedua sedekah mustahab itu, sunnah itu. Yang wajib adalah sedekah berarti zakat, zakat wajib atau humus wajib. Humus apa sa, satu saja. Wajib semuanya humus itu. Apakah semua manusia harus memberi humus atau zakat? Tidak. Dengan syarat-syarat khusus yang ada di fikih, kita uh, kalau membacanya syarat-syarat itu mungkin apa humus ada di harta kita atau tidak ada. Zakat mungkin ada di harta kita atau tidak ada. Zakat khususnya tentang sebahagian apa barang-barang kehidupan kita, bukan semuanya. Bukan. Apakah maksudnya zakat itu dan sedekah itu yang Allah Subhanahu wa taala menjadinya sebagai sifat untuk seorang atqa itu zakat wajib atau zakat sunnah. Itulah zakat sunnah, zakat mustahab, bukan wajib. Wajib itu adalah kewajiban kita, tugas kita. Kita harus mengeluarkannya dari harta kita. Bukan maksudnya ayat ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat itu. Apa? Ayat berapa? ayat 18. Allazi yu'ti malahu. Berarti harta dirinya. Mengeluarkan apa sebahagian uang, sebahagian apa ukuran khusus dan memberinya kepada orang miskin. Itulah dimiliki orang tersebut. Tetapi orang itu atqa itu mengeluarkan dari hartanya. Bukan maksudnya zakat wajib. Bukan. Kenapa? Karena bukan harta dirinya zakat wajib itu. an amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Itulah hak yang dimiliki orang tersebut, orang miskin itu. Berarti wajib kita mengeluarkan hak mereka dari harta kita. Bukan hak kita. Bukan harta kita. Karena itu kalau tidak mengeluarkan, tidak memberi sedekah hmm. wajib, tidak memberi apa khumus wajib, hartanya jadi haram itu. Karena campur, sudah campur apa apa eh, harta kita dan harta orang miskin itu. Sudah campur itu. Karena itu harta kita semuanya jadi haram itu. Itulah hakun nas itu. Itulah apa salah satu poin di uh, ayat itu ada satu masalah, ada beberapa tafsir dan beberapa riwayat di uh, tentang ayat-ayat itu. Riwayat-riwayat itu riwayat batini itu berarti batin, berarti ta'wil itu bukan tafsir. Misalnya dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam ada riwayat inna alaina lal huda wa inna hmm. lana lal akhirata wal ula maksudnya siapa maksudnya Amirul mu'minin, yang beliau berkelar qasimun nari wal jannah siapapun yang mencintai ahlul bait kemudian mentaati ahlul bait orang itu masuk surga orang yang melawan atau mengingkari ahlul bait meningkari Amirul Mu'minin. tidak mencintai Amirul muni orang itu masuk neraka jahanam. Kita yakin itulah apa eh, gelarnya sifatnya Amirul Mu'minin. kasimun bukan maksudnya Amirul Mu'minin duduk di antara neraka dan surga dan memilih orang itu masuk neraka orang itu masuk surga bukan maksudnya kecintaan kita kepada Amirul Mu'minin apa eh, sebagai eh, satu faktor untuk menjadikan kita seorang surga atau seorang neraka jahanam. Itulah masalah penting. Ya masalah itu. Ada riwayat lain. Misalnya itulah takwil juga. Dari Imam Sadiq alaihi salatu al eh, alladhi kazzaba wa tawalla. Siapa مقصود يعني كذب بالولاية وتولى عن الولاية itulah riwayat dari Imam Sadiq alaihi salatu wasallam. Berarti siapapun yang mendustakan wilayah Ahlul Bait. Amir al-Mu'min sebagai walinya. Abu Abdullah sebagai walinya. Orang yang mendustakan masalah itu namanya adalah, adalah asqa itu. Orang celaka itu. dari Jabir Jabir meriwayatkan dari Aba Abdullah Aba Abdullah maksudnya siapa Aba Abdullah maksudnya siapa di sini ada dua bentuk di hadis-hadis kita. Kalau Aba Abdullah sahaja pakai di riwayat-riwayat kita, مقصودنا إمام صادق عليه الصلاة والسلام kalau Aba Abdullah Al-Husain itu sudah pakai di riwayat-riwayat kita maksudnya Imam Hussein alaihi salatu wasallam. Berarti kalau Aba Abdullah sendiri maksudnya Imam Sadiq dan kunyah Imam Sadiq alaihi salatu wasallam. Beliau meriwayatkan dari Imam Sadiq Al-Atqa ذلك أمير المؤمنين مقصودnya أمير المؤمنين dan syiatnya Amirul Mukminin. Satu riwayat yang lain yang menjelaskan asqa itu al-asqa adalah Rasulullah wa manittaba'ah. Dan siapapun yang mengikuti Rasulullah. Itulah riwayat-riwayat kita. Tapi sebagai contoh yang terbaik untuk asqa dan asqa itu. Bukan khusus mereka. Bukan. Kalau kita mau mengumumkan ayat-ayat Al-Quran. Bukan waktu khusus zaman itu. Bukan. Kalau kita mau menjadikan ayat-ayat Al-Quran untuk umum manusia sepanjang dunia sampai hari akhirat. Berarti maksudnya ayat-ayat itu adalah atqa siapapun yang memberi dan memperhatikan orang miskin dengan ikhlas itu. Itulah maksudnya. Contoh yang baik adalah Ahlul Bait. Contoh baik adalah Amir al Contoh baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya tafsir itu asbabun nuzul itu bukan. Kenapa saya apa, menjelaskan masalah ini? Karena salah satu mufassir yang agung di antara ikhwanuna ahlus sunnah wal jamaah adalah فخر الرازي فخر الرازي أبا دي تفسير يا الكبير صدح من أتكن أبا سموا مفسر أهل السنة من ميقيني بهوى مقصودنيا أتقائي إتو أدله أبو بكر مقصودنيا أبو بكر كنافة أدب برافة دليل أنت فخر الرازي Dan dalilnya begini, bahwa karena setelah Rasulullah adalah dua orang yang tertinggi di antara para sahabat adalah Abu Bakar dan Ali. Dan kalau kita apa yakin Ali senantiasa ada di apa eh, sisi Rasulullah, khususnya di rumah Rasulullah yang besar. jadi orang dewasa. Khususnya masa kecil Amirul Mu'min berada di rumah Rasulullah. Pada waktu itu bukan maksudnya ayat-ayat itu Amirul Mu'min. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Kalau maksudnya sedekah mereka atqa itu sedekah yang apa penting di alam Islam sedekahnya yang tanpa nikmat. Amir ah, Amun kita mengetahui sudah diberi nikmat oleh Rasulullah. Rasulullah memberi nikmat kepada Amiran Mu'minin. Karena itu bukan maksudnya ayat itu Amiran Mu'minin. Maksudnya Abu Bakar. Berarti mereka menjadikan satu kemuliaan untuk Abu Bakar di ayat itu. Tetapi kita menjawab kepada pandangan itu, itulah tidak sah. Kenapa? Karena kebanyakan mufassir, syiah maupun ahlus sunnah, kedua-dua golongan itu dan mazhab itu, mengatakan asbabun nuzul untuk surah itu adalah tentang Abu Dahdah itu. Kata Abu Dahdah, Bukan Amirul Muminin, bukan Abu Bakar. Kalau kita menerima asbabun nuzul tentang pohon kurma itu dan Abu Dahda sudah membelinya dari orang tersebut kemudian memberi sedekah kepada orang miskin. Itulah asbabun nuzul. Berarti asbabun nuzul itu melawan pandangan mereka yang apa? Abu Bakar. Bukan. Bukan Abu Bakar. Yang kedua, kita sudah mengatakan mengatakan apa Afqa itu ashqa itu bukan af'al tafdil itu. Kalau af'al tafdil orang itu lebih tinggi. Asqa itu takwanya lebih baik. Lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang. Berarti salah satu kemuliaan. Salah satu fadilah kebijakan untuk orang tersebut. Abu Bakar itu misalnya. Pandangan mereka. Tetapi kita sudah mengatakan dan menafsirkan af asqa itu dan af asqa itu bukan af al taftil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau membandingkan sifat itu dengan sifat-sifat orang biasa. Bukan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala orang itu yang sangat bertakwa. Orang itu yang sangat celaka tentang asqa, kata asqa itu. Itulah dalil yang lain. Dalil ketiga, kalau kita menerima Abu Bakar itu Atqa. Siapa yang apa terbalik? Kata Asqa itu siapa? Saya bercontoh, misalnya kalau kita mau mengatakan Ali adalah Atqa. Asqa itu siapa? Ibnu Muljam. Ada di riwayat apa Rasulullah Asqa itu sudah ditafsirkan di riwayat Rasulullah katanya ibni Muljam yang membunuh syahid Amir al-Mu'minin. Itulah katanya asqa di lisan Rasulullah. Tapi Abu Bakar itu siapa yang asqa? Dan hasilnya ala ayahal kita harus mengatakan. Harus mengatakan. Maksudnya ayat itu bukan seorang khusus. Bukan satu sahabat khusus Walaupun Abu Dahdah itu adalah di asbabun nuzul. Di kisah tersebut. Tetapi maksudnya Tuhan. Maksudnya adalah umum manusia. Kalau kita membaca di sebagian riwayat Amir al-Mu'minin Rasulullah. Itulah contoh yang terbaik untuk kita. Itulah contoh sebagai mistak. Ahlul bait apa memperkenalkan Amir al-Mu'minin memperkenalkan Rasulullah sebagai contoh baik sebagai uswatun hasanah bagi kita kita melihat kehidupan mereka kemudian berjalan di jalan mereka itulah hasilnya riwayat-riwayat tersebut dan pandangan Fakhrul Razi semoga kita insya Allah mendapatkan syafaat Ahlul Bait, syafaat Amir al-Mu'minin, mendapatkan syafaat Imam Hasan Mustafa, Ya, karena niat kita majlis ini kepada Imam Hasan Mustafa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas penyampaian tafsir surah Al-Lail yang menarik sekali tentang perbahasan Atqa dan Ashqa tadi dan khasnya tentang takwil tentang perbahasan tersebut. Jadi dengan izin al fadil Ustaz, uh, kita beri uh, ruang kepada teman-teman untuk uh, menyampaikan soalan kepada al fadil Ustaz berkaitan dengan pelajaran ataupun mungkin boleh juga berkaitan dengan apapun diajukan kepada al fadil Ustaz. Jadi teman-teman yang mempunyai soalan boleh ajukan terus kepada Al-Fadhil atau ataupun melalui uh, ruang mesej. Afwan Ustaz, ada satu soalan uh, di ruang mesej ini daripada Tuan Zainal Ali. Uh, soalan tersebut adalah seperti berikut. Siapakah orang mukmin? Ditulis itu sadakah? Sedekah atau masuk sadakah ataupun siapa ni? Tapi saya rasa soalannya siapakah kan? Eh, sedekah orang mukmin mestikah kepada orang mukmin? Ah, sedekah mungkin dia maksudkan sedekah. Sedekah orang mukmin mestikah kepada orang mukmin sahaja? Makna kalau bukan kepada orang mukmin tiada pahala atau kurang pahala. Begitu juga dengan zakat fitrah. Mesti bayar kepada orang mukmin. Kalau zakat fitrah kepada anjuran kerajaan tidak sah. Benarkah? statement ini mohon penjelasan. Nah, Ustaz, Ustaz. Nah. Ah. Betul, betul, betul. Ada uh, kita uh, sudah menjelaskan masalah itu bahwa uh, kalau zakat fitrah itu, zakat wajib itu, kita beberapa kali sudah menjelaskan masalah itu. Kalau zakat wajib atau humus humus kita, kita apakah boleh kita memberi humus eh, apa sekaligus kepada orang miskin atau kepada orang sayyid itu habib itu atau tidak boleh tidak boleh humus itu kita harus mengembalikan kepada marja itu fakih itu dan fakih itu membahagiakan kepada orang sadat itu atau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya memberi kepada hausat ilmiah untuk memberi luaskan, ya, luaskan apa agama, agama Islam. Atau memberi kepada sebahagian masjid yang membutuhkan uang. Berarti fakih itu harus membahagiakan masalah humus itu. Tetapi zakat itu berbeza dengan humus itu. Zakat itu kita dengan tangan kita apa memberinya kepada orang miskin. Tetapi ada perbezaan di antara zakat wajib dan zakat sunnah itu, mustahab itu. Zakat mustahab itu kita bebas. Berarti tanpa syarat. Kita niat ikhlas, kemudian memberinya kepada orang yang mustahab itu. Mustahab itu berarti maksudnya siapapun yang membutuhkan zakat kita, perhatian kita. Itulah. Walaupun orang itu ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun orang itu bukan Islam. Walaupun. Tapi tanpa misalnya makanan, kita memberi makanan kepada orang yang non-Islam. Apakah boleh? Boleh. Itulah zakat mustahab itu. Zakat mustahab hmm. itu kita boleh memberinya kepada orang non-Islam. Boleh. Kepada non-Syiah. Boleh. Kepada satu masjid. Boleh. Kepada satu orang yang sebagai perwakilan kita yang membagikan kepada orang miskin. Misalnya eh, pemerintahan mau mengumpulkan semua zakat kita kemudian memberinya kepada orang miskin. Boleh. Tetapi zakat mustahab itu bukan zakat wajib. Zakat mustahab itu begitu. Zakat wajib bagaimana? Zakat wajib kita harus memperhatikan orang yang layak, orang yang syaratnya iman dan apa kecintaan ahlul bait itu. Itulah berbeza dengan orang biasa. Di salat, di zakat mustahab itu. Tetapi saya sudah mengatakan dulu satu kaidah kaidah itu adalah al-aula fal-aula. Kata kaidah itu begini. Kalau seorang lebih dekat, lebih utama kita memberi sedekah kepada orang tersebut. Misalnya, satu tetangga dekat kita, satu tetangga jauh. Yang layak, yang utama siapa? Tetangga yang dekat. Itulah lebih utama, lebih penting. Berarti kita memerhatikan yang dekat. Atau satu kerabat. Satu bukan kerabat kita. Yang kerabat kita lebih utama. Satu orang ahlul bait, satu orang bukan ahlul bait. Yang ahlul bait itu lebih utama. Berarti al-aula itulah kaidahnya. Al-aula fal aula. Itulah tentang apa? Zakat mustahab. Zakat eh, wajib itu zakat wajib kita harus apa eh, apa mencari siapa yang layak untuk zakat wajib kita yang ahlul bait itu bukan selain ahlul bait. Baik, uh, syukran kasiran di atas uh, jawapan yang diberikan pada soalan dari Tuan Zainal Ali. Uh, seterusnya, Afwan Ustaz, ada satu lagi soalan daripada Tuan Azhar Palal. Uh, salam Ustaz. Uh, di dalam surah Al-Lail ada potongan ayat yang berbunyi al yu'ti ma lahu yatazakka. Yang bermaksud yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi, adakah ayat ini bermaksud orang yang menafkahkan hartanya boleh menghapuskan dosa-dosanya ataupun atau ia dicampakkan dalam neraka. Ah, Afwan Ustaz. Kita sudah eh, apa mengatakan kata yatazakka itu maksudnya dua kemungkinan. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Yatazakka apa? Mungkin maksudnya yatazakka membersihkan hartanya. Mungkin. Berarti untuk kebersihan harta memberi sedekah orang itu. Yu'ti malahu mereka memerhatikan orang miskin untuk kebersihan harta. Itulah namanya zakat mustahab itu. Yang kedua, makna kedua adalah seorang itu orang yang mem, apa memberi sedekah kepada orang miskin hasilnya begini orang itu sebenarnya membersihkan jiwanya berarti membersihkan jiwanya maksudnya apa menarik pengampunan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya mengampuni misalnya salah satu sifat kekikiran itu, kebakilan itu akan jauh dari perbuatan tersebut, perbuatan orang tersebut. Orang yang kikir tidak memberi sedekah. Orang yang memberi sedekah sebenarnya orang itu jauh dari sifat tersebut yang buruk. Itulah hasilnya. Berarti kedua-duanya boleh benar, tetapi yang kedua lebih baik. Yang kedua makna yang lebih baik. Yang kedua adalah lebih baik. Hasilnya begini. Sedekah kita di dunia. Sedekah kita kepada orang miskin. Kepada orang fakir. Salah satu jalan untuk kebersihan jiwa kita di dunia. Salah satu jalan untuk kebersihan jiwa Kenapa? Dalilnya begini. Karena seorang yang iman, imannya harus jelaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya bagaimana? Imannya dengan dua alat. Yang pertama dengan apa keyakinan. Orang itu harus yakin. Orang itu harus ibadah. Orang itu harus apa Misalnya, sholat, puasa. Yang kedua, alat kedua adalah hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kita masalah zakat. Karena itu aqimus salah akan tambah apa selanjutnya? Atu zakah. Yunfiquna. Apa? Di banyak ayat. Banyak ayat Al-Quran الله سبحانه وتعالى بالفيمان أنفسهم وأموالهم إن الذين يشترون أبا آه، مثال نيا سايب التونتو مثال نيا سلو كتاب من بوكا القرآن سورة الأنفال سلحفتو تونتو نيا يان يعني سانا سانا بنتين أدله في سورة الأنفالي سورة الأنفالي كتاب Ada beberapa ayat di akhirnya surat Al-Anfal.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 Misalnya, surat At-Taubah. Seperti itu banyak ayat Al-Quran. Surat At-Taubah, kita membaca ayat berapa? Afan ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Seperti itu banyak ayat Al-Quran. Kata amwal itu lebih utama. Lebih dulu dibandingkan dengan anfusim. Berarti kalau seorang menjadikan amwalnya, hartanya sebagai alat untuk menyebarluaskan agama Islam. Untuk jihad, amwal itu berada di tangannya. Dan dengan amwal itu, dengan harta itu menarik hati orang-orang lain. Orang itu berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meridai orang itu. Hasilnya memang, hasilnya surga itu. Kata amwal, kata harta, kata zakat senantiasa di samping amal solih kita. Di samping ibadah-ibadah kita. Apakah boleh seorang senantiasa solat, senantiasa puasa, tanpa sedekah, tanpa zakat, hmm. tanpa humus? Tidak boleh. Senantiasa, senantiasa bersama-sama. Karena itu, sedekah itu dan infak itu salah satu faktor, salah satu poin penting untuk membersihkan jiwa manusia. Kemudian orang itu siap untuk syahadah. Orang itu siap untuk jihad. Orang itu siap untuk semua ibadah. Itulah hasilnya. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka hasilnya. Seorang yang sedekah hasilnya kebersihan jiwa. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah tentang Rasulullah. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari orang-orang yang beriman sedekah. Sedekah mereka. Ya Rasulullah. Ambil dari mereka sedekah mereka. Kenapa? tutahiruhum dengan sedekah itu engkau membersihkan jiwa mereka. Tutahiruhum bukan tutahiru harta mereka, bukan. Tutahiruhum engkau membersihkan mereka. Wa tuzakihim biha. Berarti mereka akan dibersihkan dengan sedekah itu. Wa tuzakihim. Kemudian wasalli alaihim. doakanlah mereka. Begini, itulah hasilnya dan ringkasnya, insyaAllah. Apa yang ada satu lagi para berkaitan dengan uh, di permulaan kelas tadi, Al-Fadhil Ustaz ada uh, sampaikan tentang hidayat takwini dan hidayat tashri'i. Kemudian Al-Fadhil Ustaz ada sentuh tentang perbahasan hidayah fitri dan hidayah akli. Hidayah fitri dan hidayah akli ini dikategorikan sebagai takwini ataupun tasrii Ustaz. Afwan, Ustaz. Hmm. Eh, bukan takwini itu. Hidayah fitri itu dan hidayah akli itu berarti dua bantuan kita untuk mendapatkan hidayah ilahi karena hidayah takwi ini itu keluar dari apa di luar pembahasan kita. Masalah kita di ayat inna alaina lal bukan hidayah takwi itu maksudnya naluri untuk he, semua hewan setiap hewan bukan dan maksudnya hidayah tashrii itu tashrii itu hidayat yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kepada manusia. Dengan sebahagian apa alat, sebahagian apa eh, bantuan. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah fitrah. Yang ketiga adalah para nabi itu. Berarti para nabi juga sebagai lisan ilahi yang menyampaikan hidayah itu kepada kita. Akal itu salah satu nikmat Allah hmm. Subhanahu wa taala yang apa? mendapatkan hidayah dari Tuhan. Hasilnya di kehidupan kita. Berarti orang itu berhidayah, berpetunjuk. Kenapa? Karena akalnya apa memang di masalah hidayah. Al atau fitrah itu Fitrah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitrah di hati semua manusia. Tetapi sebahagian manusia yang dosanya mereka apa akan tambah eh, banyak, dosa-dosa mereka banyak, fitrah itu jadi lemah. Tapi fitrah itu di sebagian ayat Al-Quran masih ada pada waktu yang ada musibah misalnya orang itu sudah diberitahu misalnya uh, eh, istrinya, suaminya, anaknya, bapak ibunya, apa penyakitnya keras. Orang itu misalnya besok akan mati, akan wafat. Senanti apa sen, orang itu sekaligus fitrahnya hidup. Fitrahnya bangun. Fitrahnya bangkit memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Berarti itulah namanya fitrah. Itulah namanya fitrah. Karena salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala di sebahagian ayat Al-Qur'an tentang satu uh, kapal yang mungkin kapal itu apa uh, tenggelam di air laut orang itu yang berada di kapal itu, di bahtera itu. Mereka pada waktu itu dengan apa ikhlas. Mukh, katanya Allah subhanahu wa ta'ala begini di surat Yunus. Mukhlisan lahuddin orang itu berpikir tentang Tuhan. Tentang satu wujud yang menyelamatkan musibah itu dari mereka. Itulah namanya fitrah itu. Berarti fitrah salah satu bantuan kita yang mendapatkan hidayah ilahi, hidayah tasri. Hidayah tasri itu itulah dua apa bang, dua faktor, dua bantuan kita. Tetapi aslinya hidayah tasri itu dengan syariat. Maksudnya syariat itu berbeza dengan hidayah fitri, Berbeza dengan hidayah akli. Itulah hidayah ke, apa biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada apa hambanya. Tapi aslinya niat hidayat tashri'i itu hidayah secara satu nabi, satu imam yang menyampaikan wahyu, mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada para makhluk, para manusia. Itulah maksudnya kita dari hidayah tashri'i itu. Eh, InsyaAllah jelas. Baik Ustaz. Uh, syukran, kasiran diucapkan kepada Al-Khalil Ustaz di atas jawapan kepada soalan yang diberikan tadi. Uh, ada soalan lagi dari teman-teman? Ah, rasanya tidak ada soalan lagi daripada teman-teman dan memandangkan waktu pun sudah menunjukkan kepada jam jadi dengan izin Ustaz, uh, kita tutup kelas kita untuk malam ini. Boleh Ustaz ya? Jadi kita Boleh, Ustaz. persilakan Ustaz. Ah, sudah uh, saya panjang. Oh, ah, uh, Tapi uh, yang penting perbahasannya menarik Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi kita menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk uh, membaca doa penutup bagi kelas kita pada malam ini. Tafadhal Ustaz. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن اللهم سلم واحفظ ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم ارحم إمامنا وشهداءنا وعلماءنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi mengkongsikan uh, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tafsir pada malam ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan sambungan daripada rasanya masih lagi di dalam surah Al-Lail. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Jadi kita akhiri kelas kita dengan selawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته